بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون bimbingan membaca Al-Quran. Untuk murotal, Ibu dan Bapak bisa mempersiapkan surah Al-Imran ya. Surah Al-Imran diawali dari ayat 33 hingga ayat ke-71. Itu adalah untuk hari Senin insyaAllah. Surah ke-33 ayat ke-71. Baik untuk pagi ini kita masih akan meneruskan taklim kita dalam pembuatan CD-ROOM ya. Ini banyak sekali yang sudah telepon Pak Mau dong gitu ya. Ya dalam proses ya. Sabar bersabar. Insya Allah mudah-mudahan 2009 tidak ada lagi orang yang gak ngerti tajwid. Tidak ada lagi orang yang tidak paham tentang baca Quran. Dengan membaca Al-Quran lancar, memahami Al-Quran. Insya Allah kita bisa memaknai, bisa mengerti apa isi Al-Quran dan tujuan akhirnya adalah mengamalkan Al-Quran menjadi insan mutakin, insan yang bertakwa dan beriman hanya kepada Allah sajalah. Baik, eh, banyaknya pertanyaan karena besok juga kita eh, menghadapi tahun baru Islam ya 1430 tak terasa kita sudah akan meninggalkan eh, tahun 1429 masuk ke 1430 yang tentu juga e, berbarengan dengan miladiah dengan tahun Masehi ya. Tahun baru Masehi ini juga hanya ber, terpaut dua hari. Banyaknya pertanyaan, Pak Ari harus ngapain di bulan Muharram ini? Nah ini saya ambilkan dari Picu Sunnah tentang e, puasa di bulan e, di bulan Muharram ya. Nah ini ada beberapa hadis yang saya ambilkan ini. Yang pertama diriwayatkan Imam Ahmad, Muslim dan Abu Daud. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyus salati afdalu ba'dal maktubah?" Qala as-salatu fi jawfil lail. Qila thumma ayyus siyam afdalu ba'da Ramadan? Qala "Syahrullahil ladzi tad'unahu al-muharram Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Daud. Orang bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah ditanya, Ya Rasulullah, sholat manakah yang lebih utama setelah sholat pardu yang lima waktu itu? Rasulullah menjawab itu sholat di tengah malam. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, puasa manakah yang lebih utama setelah puasa Ramadan? Nabi menjawab, puasa pada bulan Allah yang kamu namakan bulan Muharram ini tidak disebutkan kan tanggalnya ada yang dari tanggal 1, 2, 3 itu. Nah, ini puasa di bulan Muharram karena ini bulannya Allah itu ya. Kemudian hadis yang lain dari Muawiyah bin Abi Sufyan Sami'tu Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul in hadha yawm Asyura wa lam yuktab alaikum siyamuhu ini wa ana shaim faman syaa shoma wa man syaa falyuftir. Muttafaqun alaih. Ini yang paling kuat hadisnya. Saya dengar Rasulullah bersabda, hari ini ialah hari Asuro, eh, tanggal 10 nanti ya. Dan kamu tidak diwajibkan berpuasa padanya. Tidak diwajibkan. Dan sekarang saya berpuasa. Maka siapa yang suka, berpuasalah. Jadi jangan dibilang tidak ada puasa tanggal 10. Tanggal 10 kan dikenal di kita mah lebaran yatim gitu, ya, Gitu. Jadi Nabi berpuasa di tanggal 10 kata Nabi, hari ini ialah hari Asuro. Itu. Dan kamu tidak diwajibkan berpuasa padanya. Tidak diwajibkan. Dan saya sekarang berpuasa. Maka siapa yang suka berpuasalah dan siapa yang tidak berbukalah itu ya. Jadi bukan bukan bukan seperti tanggal 10 Zulhijjah. Kalau 10 Zulhijjah memang tidak ada puasa di situ hari tasyrik 10, 11, 12, 13 ya. Haram berpuasa di bulan di tanggal 10 bulan haji. Tapi tanggal 10 Muharram ini Rasulullah berpuasa. Jika kamu mau puasa, puasa. Jika kamu enggak, enggak, enggak apa-apa gitu. Ini kemarinnya. Kemudian hadis yang lain diterima dari Aisyah Siti Aisyah ya radhiyallahu anha katanya Kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisy fi jahiliyah Wa kana Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma al Madinah sama wa amara nasa siyami falamma furida ramadan qala man syaa'a sawmahu wa man syaa'a tarakahu muttafaqun alaih ini juga kuat hadisnya Bukhari Imam Bukhari dan Muslim kalau muttafaq alaih itu ya itu Hari Ashura adalah hari yang dipuasakan oleh orang-orang Quraisy di masa jahiliyah. Rasulullah juga biasa mempuasakannya. Tuh, biasa mempuasakan. Ini ada ustaz yang bilang, Ashura nggak boleh puasa, kumaha. Ini dalilnya kuat ini, dalilnya nih. Bicaranya bicara hadis. Nabi berpuasa, tapi kamu mau puasa boleh? Enggak, enggak apa-apa. Dan tatkala datang di Madinah, <clears throat> ia berpuasa pada hari itu dan menyuruh orang-orang untuk turut berpuasa tuh, menyuruh orang-orang untuk turut berpuasa wa amaron nasa bisyamihi. Ya, falamma furbo Ramadan qala man syaa'a wa man syaa'a tarakahu. Siapa yang ya maka tatkala diperlukan bulan puasa, puasa Ramadan. Asalnya nih oh puasa gitu kan, diharuskan. Tapi setelah ada kewajiban bulan uh, puasa di bulan Ramadan, maka kata Nabi, siapa yang ingin berpuasa silahkan. Dan siapa yang tidak juga silahkan berbuka gitu ya. Ini. Jadi tetap Rasulullah menjalankan puasa Asyura nih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu Qadiman Nabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah tafara al-Yahuda tasumu asyura. Faqala ma hadza Qalu ya musalih Najjallahu bihi Musa wa bani Israel min aduwihim. Fasamahu Musa faqala sallallahu alaihi wasallam ana ahabku bi Musa minkum. Fasamahu wa amara syami Ini juga kuat ya disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau sudah ibu Imam Bukhari dan Muslim derajat hadisnya kuat gitu ya. Sahihnya ini. Itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di ke Madinah dan di, dilihatnya orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura nih. Aduh, kenapa Ustaz itu memberikan bahwa e, jangan puasa Asyura tidak ada puasa? Nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan dilihatnya orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka Nabi bertanya, nih ada apa ini? Kok pada puasa orang Yahudi Nasrani ini? Oh, mereka menjawab, hari baik. Di saat mana Allah membebaskan Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh mereka. Hingga dipuasakan oleh Musa. Maka Rasulullah bersabda, saya lebih berhak terhadap Musa daripada kamu. Gitu ini ya. Ini Ya, lalu beliau berpuasa pada hari itu dan menyuruh orang agar berpuasa di hari Ashura. Hadis yang lain lagi ini. Kita bicaranya bicara fakta aja ya. Kuat dalil. Imam Bukhari dan Muslim juga ini. Dari Abu Musa Al-Ansari radhiyallahu an katanya, "Kana yaumu Ashura. tu'azzimuhu al-yahud wa tattakhidhuhu 'ida." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumuhu wa sumuhu antum. Muttafaqun alaih. Hari Asura itu dibesarkan oleh orang Yahudi dan mereka jadikan sebagai hari raya. Maka Rasulullah bersabda, puasakanlah hari itu kamu sendiri, oleh kamu sendiri ini, ya. Itu diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu an katanya, "Lama shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi." قالوا يا رسول الله إنه يوم تعزمه اليهود والنصارى فقال إذا كان العام فقال إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه المسلم وأبو داود Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Asyura dan menitahkan orang agar mempuasakannya di bulan di Asyura nih tanggal 10. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, ia adalah suatu hari yang dibesarkan oleh orang Yahudi dan Nasrani." Tanggal 10 Yahudi dan Nasrani juga membanggakan bahkan lebaran mereka. Maka Nabi Rasulullah menjawab, jika datang tahun depan, insya Allah kita berpuasanya pada hari ke-9. Jadi bukan hanya 10 saja, 9 dan 10 gitu ya. Kalau Juli Hijjah itu 9-nya, 10-nya haram berpuasa di bulan haji. Jangan salah. 11, 12, 13 juga hari tasrik hari terlarang berpuasa. 9 10 di bulan Asyura ini dititahkan oleh Rasulullah. Ini ada perintahnya. Kata Nabi, kalau umurku panjang aku akan berpuasa dimulai tanggal 9 Asyura di bulan di bulan Muharram ini. Kata Ibnu Abbas, maka belum lagi datang tahun depan itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun sudah wafat wafat nah ini jadi belum sempat melaksanakan tapi dititahkan itu disuruh ya ada perintahnya jadi untuk beda supaya beda dengan kaum Yahudi dan Nasrani, Nasrani maka Rasulullah bukan hanya Asyura saja. Kata Rasulullah tahun depan kalau umurku ada insya Allah aku akan mulai tanggal 9. Eh tapi memang itu kan jawabannya juga di sini eh, seperti tidak meyakin. Jadi itulah sudah ada ada gambaran. Insya Allah sumnal yomatasi, insya Allah saya akan berpuasa dari mulai tanggal 9. Tapi sayang, tahun depannya belum sampai kepada tanggal 9 di bulan Muharram ini Rasulullah sudah wafat. Nah ini. Dan pada suatu riwayat kalimat berbunyi maka ujar Rasulullah seandainya saya masih ada hingga tahun depan maka saya akan berpuasa pada hari ke-9 yakni bersama hari Asyura. Ini riwayat Ahmad dan Muslim. Para ulama menyebutkan bahwa puasa Asyura itu ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama berpuasa selama tiga hari yaitu hari ke-9, ke-10 dan ke-11. Bahkan 11, 12, 13 itu kan uh, hari biasa ya. Itu uh, setiap bulan itu ya. 11, 12, 13 selain bulan selain bulan Idul Adha, itu bulan haji. Nah, tingkatan kedua berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10. Ada 9 10. Tingkatan ketiga berpuasa hanya pada hari ke-10 saja. Ini ada tiga tingkatan. Jadi tingkatan pertama berpuasa selama tiga hari yaitu hari ke-9, ke-10 dan ke-11. 9, 10, 11. Tingkatan kedua minimalnya 9 dan 10. Ah enggak juga paling minim-minimnya minimal asuro tanggal 10-nya. Puasa hanya pada hari ke-10 saja. Nah, kenapa kita suka ada uh, apa lebaran yatim. Nah ini sebetulnya hadisnya dari ini diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man wassa'a ala nafsih wa ahlihi yawma asyura. ashura. Wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Rawahul Bayhaqi Bisya'bi wa Ibnu Abdul Bar. Barang siapa yang memberi kelapangan nih bagi dirinya, bagi dirinya dan bagi keluarganya pada hari Asyura tanggal 10 ini, maka Allah akan memberi kelapangan baginya sepanjang tahun itu itu. Itu. Hadis tersebut mempunyai jalan-jalan lain. Tetapi semuanya dikatakan ini menurut Pikusuna ini dikatakan tetapi semuanya lemah. Hanya bila sebagian digabungkan kepada lainnya maka ia akan bertambah kuat sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaukani. Ini gitu ya. Tapi ini apa-apa memberikan kelapangan lebaran yatim. Tapi ingat, yatim itu hidupnya bukan tanggal 10 aja. Setiap hari, sepanjang masa, sepanjang waktu dibantu anak yatim. Dan jangan membantu anak yatim saja. Yatim ya, tetangga, keluarga, ayah dan bunda juga diutamakan. Tidak termasuk orang yang baik. Manakala dia berbagi harta kepada orang lain, sementara orang tuanya dibiarkan tumpang camping. Nah ini ya, Masya Allah kan banyak. Kadang-kadang orang ada ingin berbuat baik kepada orang lain, tapi keluarganya diabaikan. Jangan, keluarga juga dipentingkan. Itu makanya dalam infak kan yang terpenting kedua orang tua dulu, karib kerabat baru ya, tetangga, yatim. Nah ini. Baik, itu ya yang bertanya. Jadi eh, bagaimana besok saya mau puasa? Puasa ya puasa. Ada juga yang dari tanggal satu Karena tadi itu Muharram berpuasa di bulan Muharram tidak disebutkan tanggal. Tapi menurut hadis-hadis tadi tanggalnya sudah jelas ya. Minimal tanggal sepuluhnya Tanggal sembilan sepuluh sebelas atau tanggal sembilan sepuluh Kenapa harus kita berpuasa dari tanggal sembilan dan sepuluh supaya beda dengan Yahudi dan Nasrani. Karena orang Yahudi dan Nasrani juga puasa tanggal 10. Kok bisa sama? Karena tiga agama ini sama-sama dari Allah asalnya. Itu menurut ilmu perbandingan agama kan ada agama samawi, ada agama ardi. Nah, Islam, Yahudi dan Nasrani itu memang dari Allah. Hanya menurut keyakinan kita hanya Islamlah yang masih terjaga dan terpelihara. Agama lain sudah di mana diobok-obok oleh pendeta-pendeta mereka oh ya sudah dirubah nah ini keasliannya dipertanyakan Islam insya Allah hingga akhir yakin pasti ya seperti dijaga oleh Allah baik ini kita masih ingin meneruskan Ar-Rahman ya yang kemarin ya tapi tadi malam saya mengerjakan huruf ini banyaknya permintaan belajar huruf juga ya Masya Allah bagus baguslah banyak eh, permintaan juga Pak Arif saya mau CD roomnya ya nanti insya Allah ya lagi dalam proses CD roomnya ada juga yang mau dalam bentuk PCD nanti tak bikinkan ya insya Allah biar ibu dan bapak bisa belajar di rumah nih formatnya sudah saya baguskan nih masih ada ibu dan bapak tulisannya AIUBA coba dilihat ya nih ini di sini syarat dengan pelajaran tajwid nih ya Bismillahirrahmanirrahim A i u ba. A i u ba. Tuh, ini kan belajar kosar, bacaan pendek. U madobi itu. U an idhar nun mati ketemu alif, tak jarangin tuh sengaja. U an ani a naminal mu ni a ma'i Ma'ian juga ini tuh. Ma'ian tanwin ketemu alif idhar juga. ani a dua fathah dibaca satu mad iwat. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan mad iwat. a a i u ba ani أن أنئأن i an ani a Coba lagi ya, belajar lagu. Belajar belajar panjang dan pendek juga. Belajar idhar juga di sini. U-nya mantobi itu. An-nya idhar. A i u ba u an ani a na minal mu an أن أنئا Babi bu bab. Kokolah subro yang di akhir menjadi kubro Karena di akhir posisinya Babi tuh. Babi bu bab. Bu mantobi بوبا بنببنا من المظلم bani بنبا Coba lagi. Babi bubab. Bu bam. Nun mati ketemu ba jadi iklab. Saya katakan ini syarat dengan ilmu tajwid. Bu atau bi. bam bani bab. Kalau kalau subro. bam bani babna minal alif lam komariah ya. minal mub qafalah sugro minal mubni mabiban iklab mabiban ba banyak kosor babi bu babe kolkolah sugro karena adanya di akhir menjadi kolkolah kubro bu i bu bang bangnya juga iklab bu bang bang don mati ketemu ba juga juga ini nun mati ketemu ba. Bunyi n-nya berubah menjadi m. Jadi iklab juga. Ini. Ya. Bubeng gitu. Ya. <clears throat> nanti. Babi bu bab. Bu bam. Bu atau bi. Bam nun mati ketemu ba iklab. Bu bam Bani babna minal mubani mabi bang. Bani ba. Ini tanwin ketemu ba iklab juga. Bani ba mad iwad. Dua fatah dibaca satu jika dihentikan. Tati tubat hamas. توتا تنتتنا من المتنمة تنita tadi itu kosar, kosor. Baj hamas taknya mati. Tu matobi di sini. Tannya ketemu ta jadi ifa. Tu tang. Tani tanitat hamas. Minal alif lam komariah. Minal mutni mut hamas. Mutni mati matobi. Mati ta, mati ta, mati wa juga dihentikan. Disambung mati ta. Tanwin nih patah tain ini ketemu ta. Jadi ikhba'. Matita tanita. Mad juga. Coba lagi. Tati tubat. Tuta tanitat naminal mut matita tanita tanita. Di sini ikhfa ya. Ikhfa itu ditahan. Tuta. توتا تنتتنا من المتنمة تنتا itu enaknya di situ kata orang <laughs> kayak makanan aja saat nih sa si subas susan sanisas minal kanisa rumah tobi susah ikhwanun mati ketemu sa. Susan na minal alif lam komariah. Minal musni masih matobi Masih sa ikhfa tanwin patah tayan tanwinnya nih. Ketemu sa. Tuh ya. Mudah kan belajarnya? <laughs> Apanya yang susah? Ya. Ini menyenangkan. Sasi subas. susah sanisah من المسلم سيسا سنساء جيم Jakarta Jaji jubaj Jujan jani jajna minal mujani majijan Jani ja Saya pelanin Jajiju kosor, bacaan pendek. Maj Jaji jubaj itu kolkola sugro. Tapi posisinya kolkola ini di akhir jadi kubro. Ju i Ju jang dan mati ketemu jim jadi ikhba Ju jang jani jaj kolkola sugro. Ya. Ju jang jani jaj naminal alif lam komariah. Muja kolkola sugro. Muja ni maji matobi i Maji jang tanwin ketemu jim ini juga jadi ikhba Maji jang Jani ja dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Jadi mad ju baj ju ja jani jajna minal mujni ja jani ja. Cepetin. baj ju ja جن ججن من المجرم جيجا janija. Perhatikan. Jim dengan H. Apa bedanya? Cuma di titik doang. Tadi titiknya di bawah, di tengah, itu Jim. Nggak ada titik jadi H. Titiknya naik ke atas jadi Kho. Makanya kalau lupa ini, susah bisa baca Quran. Makanya 90% untuk bisa baca Quran itu adalah mengenal makhraj huruf-huruf. Kalau tajwid kan cuma 5% ya. Itu 95% itu huruf dan tanda bacanya. Tajwid mah cuma 5%, cuma 5%. Maka itu banyak orang yang melupakan. Tapi kan karena 5% gak dipelajari, akhirnya ilmu tajwid seperti ilmu yang susah. Padahal mah gampang banget. Itu ya. Kalau belajar, kalau gak belajar mah tetap aja susah. Ha. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, ha. Naminal muhni mahihan haniha. Ini idhal. Ya. Hahihunya ini kosor. Bah. Hu matobi'i. Hu han nun mati ketemu ha. Ini idhar nun mati ketemu ha. Hu han haniha Naminal alif lam komariah. Minal muhni mahi matobi'i. Mahihan idhar tanwin ketemu ha. Haniha. Dua patah dibaca satu jika dihentikan pada iwan. Jadi kayak orang makan cabai. Ha hi hu bah. Hu han hanihah. Naminal muhni mahihan haniha. Itu ya. Ini idhar. Ha ya. Kemudian kho. Satu lagi ya, besok teruskan. Jangan banyak-banyak. Saya ingat tahun lalu kita memproklamirkan <laughs> lagu ini. Sekarang sudah satu tahun, bukan hanya lagu nanti. CD roomnya bisa. Ini ada tulisannya ya. Kemarin kan kekurangannya. Saya belum mengerjakan tulisannya. Nanti di CD room ini langsung ada ditunjuk nih. ini saya tunjuk pakai tangan tuh. Pakai tangan, di mouse-nya ada. Khakhi khubakh. Khukhan khanikakh. من المخن مخيخا خنخا lagi خخيخ بخ خوخا خنخخ من المخن مخيخا خنخا خهيخ qasar bah khu matobi khu khon nun mati ketemu kho idhar hukum nun mati khanikhah naminal alif lam komariah. Mukhni mahi matobi kasroh dengan ya mati. Kalau tadi domah ini dengan waw mati matobinya khu. Ya, mahi matobi kasroh dengan ya mati. Mahi kho dua patah dibaca satu jika berhenti di situ. Tapi nggak dihentikan. Hukum berlaku hukum tanwin. Mahi khon tanwin ketemu kho jadi idhar. Idhar halki ya. Mahi khon khoni kho dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Itu menyenangkan kan? Ini. Coba dari awal ya. Nih. A a i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Jangan minal mu e mu a. Jangan juga ke ain. Ini hamzah ya. A i u ba an ani أنئأن minal المؤن i an ani A a ya, sekarang ba ini. Babi bu bab bu bani babna minal mubni bang bani ba. Bukan kamu dah? Itu dia gitu. Babi, babi bu bab. Babi bu bab. Bu bang bani babna minal mubni bang bani ba. Tadi tubat. توتا تنتتن من المسلمة تنتا Sa. Ya, biar jalan dulu nih. Sa. Sa si su bas. Su matobi. Su sa ikhfa. Su sa sani sasna minal muslimasi sa sanisa. Jaji jubaj. Ju mata Juja juja jani jajna minal mujrima majija jani ja. Ha. Ha hi hu bah. Hu han hani ha. Na minal muhlima hi han hani ha hu Humatubi. Huhan hanihah naminal muhni mahihan haniha. Kha. Khakhi khubakh. Humatubi. Khukhan khanikhakh naminal muh. muh من المخن مخيخا خنخا خ kayak gitu ya ini belajarnya itu makhraj huruf ya. Baru sampai kho. Besok kita teruskan. Ini di edisi tahun baru Islam, tahun baru Masehi ya. Kita buat yang baru. Kemarin Ar-Rahmannya sampai tang ah, ayat 25 ya. Kita teruskan juga nih. Ini, Pak Ari saya mau dong si di rumah. Ya, doakan ya. Segera selesai. Dalam proses nih. Jadi hari-hari saya walaupun libur ngaji, ngaji cuman masuk di rumah yatim aja Sabtu Ahad seperti hari ini. Di tempat-tempat lain libur ya. Di Depok juga masih libur. Minggu depan juga masih libur ya. Itu tanggal satunya kan hari Kamis. Nah, tanggal duanya Jumat masih libur di Depok ya. Ini Ibu Lisa kan mau keluar negeri biasanya ya. Mau ya liburan. <clears throat> liburan tahun baru Islam, tahun baru miladiah juga ya kan, sama. Gitu ya. Jadi baru tanggal Jumat depannya lagi minggu kedua di tahun 2009 ya. Eh, kita teruskan Ar-Rahman ya. Hurufnya sampai situ saya rekam ya. Nih, kita tadi eh, kemarin sudah sampai ayat 25 ya. Ini kita teruskan. Ini betapa belajarnya mudah. Ini mukti juga saya harus suruh duduk di depan komputer dia dengerin suara ayahnya. Ditunjuk-tunjuk gitu. Tapi memang anak ada jenuhnya. Ah capek Pak Arif <laughs> kalau capek ayah <laughs> itu mukti nih. Iya namanya juga anaknya. Nih. Ayat ke 25 ya. Ini kan 25 nih. Kita teruskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu man 'alaiha fan. Gitu ya. Banyak orang yang baca di sini salah. Pan. Buka. Jadi mad jadi mad ada disukun. Ayat 26 ya. Kullu idhar nun mati ketemu ain. Alaiha nih matobi'i. Fan matobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi pada argli sukun. Kullu man 'alaiha fan wa yabuqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Mad argli sukun. Wa yab qalqalah sugro. Waya beko mad asli. Wajh kol kelas sugro. Wajhu ro ronya tabhim tebel. Wajhu bika zul alif lam komariah. Zul jala mad asli. Zul jala liwal alif lam komariah. Ik hamas. ik rom mad tobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan. Jika berhenti membacanya. Jadi mad adil disukun. sukun. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام Tuh diulang. Bisa satu, bisa 31 kali. Karena Fabi Ayyi Ala ini diulang 31 kali di surah Ar-Rahman ini. Ayat ke-28 ya. Fabi Ayyi Ala ربكما تكذبان Lagu di sini banyak bervariasi. Yang penting sepanjang pendeknya benar, gitu ya. Agak pilek ya. Mhm. Itu. Nah ini ayat ke-28 Nanti dibuang ya Diedit Ayat ke-20 ke-28. فبأي آلاء ربكما تكذبان Atau فبأي آلاء ربكما تكذبان kalau bapak-bapak kan suaranya rendah ya. Kalau ibu-ibu sih. فبأي آلاء ربكما تكذبان Saya beri ingat ya kalau lihat anjing anjing apa menggonggong itu anjing anjing anjing hutan kan dia oh, Oh pantas ya. Jadi kalau baca tuh gitu. Jadi kalau pas tinggi, jauhin dengan mic. Jadi suaranya kayak gitu. Nyung, gitu ya. Insya Allah. Itu kan pelajaran buat kita. Karena hidup di lingkungan, di alam ini juga semuanya syarat dengan pelajaran. Allah Akbar. Bagaimana saat Habil dan Qabil eh, bunuh-bunuhan. Bagaimana ya uh, menguburkan jenazah saudaranya. Burung gagak kau kita. Membadikan mereka berantem burung itu, kemudian satu ada yang mati. Dikuburkanlah oleh temannya. Oh, nguburinnya begitu. Eh, itu pelajaran kan gitu. Kita dulu nggak pakai kain kafan ya awal-awalnya. Dulu kan nikah satu keluarga aja boleh sama adiknya kan. Karena yang satu cakep, yang satu jelek nggak mau, akhirnya bunuh-bunuhannya dari situ kan pembunuhan terjadi itu awalnya. <clears throat> Ini ayat ke-29. Yang يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن شأن Ternyata kalau AI ubah dulu enak ya suaranya ya. Jadi bisa terpacu. Tuh, ayat 29. Yes, Yas'aluhu. Marsilah kosiroh. Yas'aluhu man fis samawati wal ard wal ard Kalau itu eh, apa? Huruf wakaf isar huruf ya. Setelah ra mati ada dot yang dimatikan membunyinya, membacanya. كل يوم كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان Fabi'ai a sibhul badal. Ala'i mad wajib mutasil. Rohnya tebel, tabkhim. Rabbikuma, manya mad tabi'i, tukaziban. Ba, mad asli ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad aril disukun. Bisa satu, bisa semua. Nih ya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kata Pak Ruslan, bagusan suara saya Pak. <laughs> Iya, suara saya cuma gini doang. Bukan kori ya, hanya sekedar belajar lagu aja. Hai uba. Tapi enggak apa-apa. Ini imam sholat ya, untuk sholat lumayan. Tetapi untuk kori nanti belajar lagi sama yang lain. Ya. <clears throat> Ayat 32. Ini saya juga belajar dari ayah ya Pak Abdul Hamid BA. Dulu belajar lagu dari lagi kecil lagi SD kelas 2 karena di SD disuruh kori gitu ya. Padahal saya bukan kori. Tapi alhamdulillah ya lumayan lah. <clears throat> Ini ayat ke-32. يا Mad asli. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا فانفضوا Qalqalah. Ak min aknya qalqalah sugro yang merah. Aktoris alif lam samsiyah. Ini mad asli, mad asli. Banyak tajwidnya nih. Wal alif lam qamariyah. Wal ardi fa ikhfa. Nun mati ketemu fa. Fanfulu. Ini matobi. Ini nih. Matobi kan harusnya panjang. Karena ketemu huruf mati jadi tidak panjang. Fanfulu. لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان 36 dulu ya Besok teruskan. Tapi ini direkam. Nggak percaya nih. Hasilnya dicakap. Itu, Masya Allah ya, teknologi. Apa yang saya baca, sudah ada. Nah, tinggal ibu dan bapak nanti miliki. Jadi kapanpun saya sudah tiada pun, Bapak sudah tiada, ini insya Allah bermanfaat untuk putra-putri kita. Karena Quran itu tidak pernah berubah. Itu yang saya katakan. Teman-teman saya tuh bikin tutorial ini, bikin ini. Tiba-tiba kurikulumnya berubah, berubah. Tuh. Gitu. Tapi kalau ini nggak pernah berubah. Tuh. Tuh, ada suaranya kan? Nih ya. Baik Ibu dan Bapak terima kasih. Ada saran, ada kritik, jangan sungkan. Disampaikan saja ya. Gitu ini eh, ke 0812 828 7881. 0812 8287881. Besok kita teruskan ya. Ini Ar-Rahmannya juga kita teruskan besok. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin.